Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wasallam Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu ma qala Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ghuzah Faqala innal madinah la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayah illa syarikukum fil ajri rawahu muslim illa illa syarikukum syarakukum syarakukum fil ajri rawahu muslim An Nabi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari qala kunna ma'an Nabi Jabir bin Abdullah bercerita kami bersama Rasulullah fi Ghazah ada di satu pertempuran hmm? di sini maksudnya pertempuran Tabuk Kemudian di tengah jalan di pertempuran ini jaraknya jauh ini Tabuk ini dari kota Madinah. nggak salah dalam bulan Ramadan itu. Pertempuran Tabuk ini. Jadi payah betul. Tapi aneh, di tengah jalan Rasulullah menyatakan inna bil Madinah Sesungguhnya di kota Madinah lari jalan ada beberapa orang laki yang dia pantas untuk jihad. Pantas berangkat bersama kita. Tapi Nabi menyatakan masir masirtum masiron. Tidaklah kamu itu berangkat ke satu daerah pergi gitu. Wala tum wadian dan tidaklah kamu tadi itu melewati atau memutus wadi. Wadi itu lembah. Antara gunung dengan gunung itu namanya wadi, lembah. illa kanu kecuali mereka orang-orang di kota Madinah tadi itu ma'akum bersama kamu. Artinya walaupun mereka tidak ikut dengan kamu tapi mereka itu seperti ikut dengan kamu. Padahal dia tidur ada di kasurnya di kota Madinah. Tapi mereka itu sama dengan kamu jihad ada di tengah padang pasir sekarang ini. Habasahumul marad karena mencegah mereka untuk berangkat bersama kamu al sakit. Mereka sebenarnya ingin ikut tapi ada udur sakit. Karena mereka masih pingin, maka dia mendapatkan pahalanya orang jihad. Di riwayat dalam riwayat mereka di kota Madinah. Kamu sekarang yang berjalan untuk berperang ini semuanya mereka ternyata sama dengan kamu. Syarakukum fil ajar Bersekutu bersama-sama mendapatkan pahala yang sama dengan kamu. Kenapa? Karena mereka juga mendapatkan karena mereka tadi itu adalah dicegah oleh udzur yang ada pada diri mereka. Malah Anas bin Malik menceritakan raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi. Kami pulang daripada perang Tabuk, udah perang ini. Berangkat perang pulang. Pegawai maka Nabi menyatakan inna aguaman ada beberapa manusia khalfana yang di belakang kita di kota Madinah yang enggak hadir, yang enggak berangkat bersama kita bil Madinah, masalakna syi'ban. Syi'ban itu at-tariq fil jabal. Kita tidak melalui jalan setapak gunung wala wadian atau tidak kita melalui lembah illa wahum ana kecuali mereka yang di kota Madinah itu sama seperti kita terhitung jihad fisabilillah kenapa habasahumul udzur karena mereka dicegah oleh udzur yang ada di daripada diri mereka hadis ini menerangkan jangan dianggap orang kalau tidak bersama-sama dengan kamu tadi itu tidak mendapatkan pahala yang sama bisa jadinya pahalanya sama kamu nah, jihad, mereka termasuk mujahid walaupun dalam rumah. Kenapa? Karena udur. Kalau enggak mungkin lebih hebat daripada kamu mereka. Ini bagaimana al-ghasad an-niyah tadi itu ternyata bisa kesampaian walaupun ada di dalam rumah. Malah dalam satu hadis Rasulullah pernah berkata, "Aktsaru syuhada hadil umma ashabul furush." Aiman mata al firash. Kebanyakan syuhada umat Muhammad ini mati di atas kasur, bukan di medan pertempuran. Ya bukan berarti inti tidur terus sampai mati di atas kasur, bukan. Artinya mereka orang-orang perjuang, cuma takdirnya matinya di atas kasur gitu aja. Nah, karena itu kita harus setiap saatnya mempunyai niat. Hah? Inti nggak punya apa-apa, niat kalau punya apa-apa berbuat begini. Gitu. Pernah diceritakan ada satu terjadi kelaparan ada di Bani Israel. Kelaparan. Satu orang keluar ngelihat padang pasir itu tumpukan pasir begitu banyak, dia mikir ya Allah, kalau ini dijadikan gandum untuk anak pasir-pasir ini tak bagi semua orang-orang ini biar kenyang semuanya anak bantu semuanya ini ada niat kesungguhan dalam hati kerentak dalam hati tapi nggak dilakukan karena nggak mampu orang melarat kok seandainya akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi di zaman itu untuk mencari orang ini. Dan memberi kabar Allah telah mencatat bagi kamu pahala sedekah gandum kepada orang-orang melarat sebanyak butiran pasir yang ada di padang pasir ini. Karena itu kadang-kadang enak anda bang melarat ini. Niatnya kadang-kadang serius, seandainya. Tapi kalau sudah kaya kadang-kadang eman. Kadang-kadang begitu. Lah cuma lah kalau niat terus orang marat ini tidak ada duitnya terus ya nggak ada realitanya nantinya. Jadi benar eh, benar-benar hadis ini menerangkan satu roja ya, satu harapan inti akan bisa mendapatkan pahala yang gede, muja, jihad pun inti akan mendapatkan pahala asal niatnya benar dalam hati. Sehingga kadang-kadang nanti di hari kiamat itu ada orang di buku laporannya itu haji setiap tahun, padahal nggak pernah haji. Umroh setiap bulan, nggak ada umroh, bangun masjid sekian ribu masjid. Kenapa? Niat setiap saatnya. Kok aneh dapat rezeki tahun ini mau haji, nggak nggak dapat rezeki tetap dapat pahala haji sesuai dengan niatnya. Waman hamma hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah kata Rasulullah. Siapa yang ingin berbuat baik kok enggak ketakdiran, maka tercatat dia telah berbuat baik, dapat pahala. Wallahu alam.